انصرف الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب ولكن التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب فربما يكون القلب حاذرا مع اللفظ ولا يكون حاذرا مع معنى اللفظ فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بتفهم وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن للقراءة للقرآن والتسبيحات للقرآن والتسبيحات وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خاطر بقلبه ذلك قبله ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فإنها تفهم أمورا تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة وأما التعذيم فهو أمر وراء حذر القلب وراء حذر القلب والفهم إذ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 Ikhwan yang dimulakan oleh Allah taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu, bertatap muka dan kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat eh, di dalam pembahasan kitab Ihya Ulumiddin berkisar tentang masalah asrarus salah atau rahasia-rahasia salat. -rahasia rahasia-rahasia sholat yang dibahas oleh Imam Ghazali di dalam bab ini adalah sangat pentingnya rahasia jadi e, keutamaan rahasia atau unsur yang penting di dalam sholat unsur yang sangat penting di dalam sholat jadi bab yang menerangkan tentang makna-makna batin tentang makna-makna batin yang uh, ruhnya sholat atau hidupnya sholat seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan ini maknanya orang itu tidak akan memahami makna sholat yang sebenarnya dan sholat yang dia tegakkan itu tidak akan menjadi sholat yang sempurna ya kecuali dengan makna ini yang akan dibahas nanti ini ada beberapa nanti ini ini perlu pencemar pen, pen, ah, pen, perlu perlu perhatian penuh ini ya perlu dicermati, diperhatikan secara seksama yang penuh perhatian, insya Allah akan bisa memahami. Insya Allah akan bisa memahami dan insya Allah kita bisa melaksanakan. Gitu. Kita berharap kita semuanya tidak bisa seperti apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali. Namun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari sholat kita ini. Ya. Sebutkan ketahuilah bahwa makna-makna ini sangatlah banyak ungkapannya. Jadi kalau mau dibahas itu ya tidak bisa satu pembahasan. Bisa sampai 10 jilid, 20 jilid, berjilid-jilid bahkan ya. Akan tapi nanti akan dikumpulkan oleh Imam Ghazali di dalam eh, enam gagasan di dalam enam gagasan di dalam enam perkara nanti pembahasannya yaitu hudurul galab hadirnya hati manusia di dalam sholat saat dia sholat hatinya hadir tidak kemana-mana ya di dalam sholat itu ya yang kedua at-tafahum memahami yang kedua memahami yang ketiga at-ta'zim yaitu mengagungkan ini ada tiga ada ya ini kemudian yang keempat al-haibah Nah, apa itu al-haibah? Al-haibah adalah rasa wibawa ya yang ditimbulkan dari rasa pengagungan itu sendiri rasa pengagungan sehingga terasa Allah Ta'ala itu di hadapan kita itu dengan wibawanya yang sangat agung sekali ya yang kelima ar-raja rasa harap atau penuh harapan dan yang keenam adalah al haya rasa malu ya nanti beliau menyebutkan bahwa kami akan sebutkan perinciannya satu persatu kemudian sebab-sebabnya dan kemudian akan kami sebutkan pula cara memperoleh obatnya bagaimana cara memperoleh obatnya supaya kita itu khusyuk sholat kita ini kan kajiannya khusyuk sholat ini supaya sholat kita ini khusyuk itu Adapun perinciannya yang pertama adalah hadirnya adalah hati. Seseorang yang salat hatinya hadir di dalam salatnya ya itu pasti akan khusyuk. Wa na'ni bihi yang saya maksud kata Imam Ghazali yaitu hati seseorang kosong dari segala hal apa-apa yang bercampur di dalam dirinya. Kosong, tidak ada apa-apa hati hati Hatinya tidak tercampur dengan pasar, tidak bercampur dengan kantor, tidak bercampur dengan rumah, tidak bercampur dengan apapun, dengan makhluk. Ya, wa mutakallimun bihi dan hatinya juga tidak bercakap-cakap atau tidak berkata-kata kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya hudur. Ya, seperti antum hadir ini, duduk jegrek. Wis, hatinya tidak kemana mana ini. Ya sudah, madep, mantep, mengikuti seperti antum melihat sinetron kalau di TVRI itu ada itu artinya antum sudah di situ. Bahkan bisa mengikuti seri per seri. Ya kan? Episode per episode. Fayakunul ilmu bil fi'li wal gauli magrunan bihima. Maka pengetahuan tentang gerakan kita dan pengetahuan tentang apa yang kita ucapkan semuanya ada di dalam diri kita. Jadi kalau sudah orang khusyuk di dalam sholatnya, itu dia mengerti apa yang dia ucapkan dan dia bisa merasakan apa yang dia perbuat. Saya ruku kepada siapa saya ruku ini? Ya, saya sujud kepada siapa saya sujud ini? Ya, dia memahami itu. Walayakunul fikru jailan fi ghairihima. Dan pemikirannya pun juga tidak tertembus Jail itu tertembus, tidak menembus kemana-mana, kecuali kepada dua tadi, kepada perbuatan dan kepada ucapan. Tidak kemana-mana, sudah pikirannya ya ke situ, fokus ke situ. Tidak tembus ke pasar, ke sana, ke sini, ke mana, nah, sudah ya ke sholat sudah. Ya, wa mahman sarafal fikru an ghairi ma huwa fihi wa kana fi qalbihi dzikrun jika pikiran seseorang ini berpaling, kata Imam Ghazali, jika pikiran seseorang ini di dalam sholatnya berpaling dari segala hal, artinya pikirannya tidak kemana-mana ya sudah ke sholat, ya tidak kemana-mana, dan hatinya pun juga tidak mengingat apa-apa ya kecuali dalam sholat saja. Ya, walam yakun fi ghaflatun an kulli dan juga tidak lalai dari segala sesuatu yang dia kerjakan di dalam sholatnya kalau sholatnya duhur empat rakaat ya empat tiga rakaat maghrib ya tiga dua rakaat subuh ya dua gitu loh ya sehingga tidak membingungkan orang dan dirinya sendiri juga tidak kacau dalam sholat karena sering kita ini empat apa tiga tiga apa dua dua apa satu terus begitu ya kan ya, menandakan bahwa tidak tidak khusyuk nah, kalau kita punya pikiran itu tidak kacau dengan ini semuanya ya kita punya pikiran tidak kacau dengan ini semuanya kemudian hati kita juga tidak mikirkan apa-apa ya kecuali di dalam sholat bahkan kita tidak lalai dari apa yang kita kerjakan waktu kita sholat ini fagat haswala hudurul galib maka dengan sendirinya kita telah mendapatkan hadirnya hati eh senak. ya walakin at-tafahum li ma'nal kalami amrun wara'a hudurul galbi akan tetapi lihat ini ya memahami makna apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu adalah perkara lain jadi ikhwani begini memahami makna apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu perkara lain amrun wara'a hudurul galb perkara di luar perkara hadirnya hati itu. Orang sekarang banyak kalau Anda bisa memahami makna sholat Anda dari artinya Fatihah, artinya surat yang Anda baca, artinya tasbih, berarti Anda adalah orang yang khusyuk. Berarti Anda adalah orang yang hadir hatinya. Belum tentu. Belum tentu. Ya, yang diminta hadirnya hati itu bukan memahami maknanya. Bukan itu, ya. Itu perkara lain farubbama yakunu al-galbu hadiran ma'al lafzi bisa jadi hati seseorang ini bisa hadir khusyuk maknanya hadir dengan memahami maknanya dengan memahami lafadznya afan dengan memahami lafadznya antum baca bismillahirrahmanirrahim bisa netes air mata memahami maknanya bismillahirrahmanirrahim Lafatnya itu apa? Ya. Wala yakunu hadiran ma'a makna lafad. Bisa jadi hati ini juga tidak hadir dengan memahami maknanya. Tahu maknanya, tapi tidak bisa hadir hatinya. Ya berkisar tentang terjemahnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Memahami makna tapi hati untuk hadir nul ya bisa jadi fashtimalul galbi alal ilmi bimakna lafzi walladhi aradnahu bittafahum yang dinamakan attafahum yang dinamakan memahami itu apa yaitu hati yang mengerti tentang lafat-lafat yang kita baca atau saat kita sholat kita bisa memahami bisa menerjemahkan apa yang kita baca itu makna memahami namanya ya apa makna memahami? Makna memahami adalah hati seseorang yang sholat bisa memahami makna yang dibaca atau lafat yang dibaca. Itu namanya memahami. Hadir tidak dia di dalam sholat atau khusyuk tidak dia di dalam sholat? Tidak, belum tentu. Bisa jadi khusyuk, bisa jadi tidak. Ya, Nah, kemudian wahada magamun yatafawatun nasu sufihi. Ini kedudukan terkadang manusia berbeda-beda. Ya. Saya di dalam khusyuk beda sama jenengan di dalam khusyuk beda. Beda. Jenengan yang duduk di sini di dalam khusyuk salat sama orang yang di rumah beda lagi imam yang khusyuk di dalam sholatnya dengan makmum yang khusyuk di dalam sholatnya juga berbeda tidak ada yang sama ya idh saya yashtarikun nasu fi tafahumil ma'ani lil qur'ani wat tasbihat karena manusia juga di dalam memahami makna Quran yang dibaca tasbih yang diucapkan waktu ruku dan waktu sujud dan doa-doanya di dalam sholat terkadang manusia berbeda memahaminya ya berbeda memahaminya kalau saya memahami Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mungkin pemahaman saya ya Allah berikanlah saya petunjuk, ya Allah berikanlah saya rizki di dunia supaya saya jadi orang kaya. Ya Allah berikanlah saya pemaafan dari segala kesalahan saya. Ya Allah berikanlah saya afiah, kesehatan supaya saya bisa menegakkan sholat dengan bagus dan baik. Mungkin saya memahaminya begitu. Mungkin ikhwani memahaminya lain. Ya Allah berikanlah saya petunjuk untuk alam akhirat. Berikanlah hati saya bersih untuk alam akhirat. Mungkin begitu. Beda-beda. Ya, ada manusia begini, ada manusia begitu. Wa kam min ma'anin latifatin yafhamuhal musalli fi asna'i shalah. Berapa banyak makna-makna yang lembut, makna-makna yang kecil, makna-makna yang sangat halus sekali Kadang orang yang sholat itu memahaminya di tengah-tengah sholat, tapi kalau di luar sholat nggak paham. Antum kalau tidak sholat baca fatihah biasa aja. Tapi kalau sholat, wow, masya Allah ya, tidak ada yang bisa menggerakkan dia itu karena dia memahami maknanya. Tapi kalau di luar sholat mungkin tidak seperti itu. Wa min hadal wajihi Nah dari segi ini sholat yang dikerjakan oleh orang tersebut setidaknya nahiyatan anil fahsya iwal mungkar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ini ya ini sholat yang gini nilainya bukan sholat yang seperti dikerjakan orang-orang biasa saja hampa udara <laughs> sholat sama tidak sholat sama nah, bisa begitu fa inna umur umuran tilkal umur tamna anil fahsya ila mahalah karena di dalam sholat itu ada satu perkara bukan satu, beberapa perkara yang bisa menahan atau bisa mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar di dalam sholat itu ya ada beberapa perkara di dalam sholat itu kalau difahami ada beberapa perkara yang bisa mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar di dalam sholat karena doa sholat itu as itu buat doa sholat itu kan doa ya kemudian dikatakan lagi amat ta'zim apa ta'zim ini? Pengagungan. Tadi ke hudurul galab ya. Yang pertama hudurul galab. Hadirnya hati tadi, hadirnya hati. Yang kedua sekarang pengagungan, ta'zim, mengagungkan Allah. Amrun wara'a hudurul galab. Perkara lain lagi. Tidak sama. Orang yang mengagungkan Allah sama orang yang hadir hatinya waktu dia sholat di hadapan Allah beda Orang yang mengagungkan Allah adalah perkara di balik atau di belakang hadirnya hati. Lain lagi maknanya. Jadi gugusan itu gini. Ini hadirnya hati, ini pengagungan Allah. Lain. Nanti di sini ada haya, ada nanti haibah. Lain lagi. Gugus, gugus, gugus, gugus, gugus. Sendiri-sendiri itu. Ya. Mengagungkan itu bagaimana? Satu perkara lain lagi. Di balik masalah hudurul galab, hadirnya hati wal faham dan memahami idhir rajulu yukhatibu abdahu bil kalam terkadang kita lihat ada orang majikan saat dia berbicara kepada pembantunya ya lihat ada seorang majikan yang dia berbicara kepada pembantunya atau hamba sahayanya huwa hadirul galbi fihi wa mutafahimun lima'nahu mungkin waktu majikan tadi bicara sama hamba sahayanya atau eh, eh, atau pembantunya atau pembantunya bicara sama majikannya atau hamba sayanya bicara sama tuannya hatinya hadir baik tuan saya akan penuhi perintah tuan misalnya memahami apa yang diutarakan saya perintahkan anda wahai pembantuku wahai hamba sahayaku untuk berbuat begini begini begini begini begini paham dia baik tuan saya dengarkan saya perhatikan perintah dan titah Tuhan misalnya. Pahami? Ya. Wala yakunu mu'azziman lahu. Belum tentu dia mengagungkan. Ya, belum tentu dia mengagungkan. Lain ya. Fatta'zimu zaidun alihima. Maka pengagungan itu adalah nilai tambah. Nah, ya. Kalau ada hudurul galab sudah cukup sebetulnya. Tapi pengagungan itu punya nilai tambah. nilai sendiri ya kemudian haibah wa amal haibah بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وأما الهيبة فزائدة على التعظيم بل هي عبارة عن خاف منشوه التعظيم لأن من لا يخاف وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة بل الخوف من من السلطان المعظم wal haibatu khaufun masdaruha al ijlal ya ini haibah beda lagi tadi penganggungan sekarang haibah haibah itu apa haibah itu wibawa ada perasaan wibawa di hadapan Allah taala bahwa Allah ini wibawa nah, gitu ya disebutkan itu juga satu nilai tambah sendiri lain sama pengagungan beda gugusannya beda hudurul galab pengagungan hati, kewibawaan, beda lagi. Kewibawaan ini bagaimana? Satu ungkapan rasa takut. Satu ungkapan untuk mengungkapkan rasa takut yang tumbuhnya rasa takut itu bukan karena segala apa-apa. Tumbuhnya rasa takut itu karena mengagungkan. Nah, kalau Anda sudah punya bisa mengagungkan Allah, punya rasa untuk mengagungkan Allah, mesti punya rasa haibah. Mesti ada rasa bahwa Allah itu wibawa. Beda ikhwani ya. Orang yang takut kepada orang dan orang yang wibawa di hadapan orang lain itu berbeda. Orang yang menakutkan di hadapan orang itu akan dijauhi. Menakutkan dia. Tapi kalau orang itu wibawa di hadapan orang lain didekati. Beda itu. Ya. Dua makna ini Rasa takut ini yang didapatkan didawi. Saya takut sama orang ini, jauh dia. Tapi kalau Allah Ta'ala itu wibawa atau uh, tuan saya ini wibawa atau pejabat itu wibawa atau ulama itu wibawa dideketi pasti akan dideketi tidak akan dijauhi karena li anaman layak kafu layu sama haiban. Karena sesungguhnya orang yang tidak takut tidak dinamakan ketakutan. Jelas loh orang tidak takut Orang kalau tidak takut ya namanya bukan orang takut. Ya. Wal makhafah minal akrab wasu il khuluq wasu il khuluqil abdi wa mayajri majrah. Ya. Minal asbabil khasisah latu sama mahabatan. Dikatakan bahwa takut kepada kala jengking atau takut kepada hamba Allah Ta'ala yang jelek akhlaknya seperti misalnya hamba Allah Ta'ala yang minum khamr itu kan mendem gitu. ya kemudian dia bisa bawa belati begitu atau bawa pisau bisa nusuk orang kita takut sama dia ini ya dengan amal perbuatan yang rendah atau sebab-sebab yang rendah yang dia lakukan ini ya, orang mendem apa dia mulia orang apa sakran itu orang gila setengah akalnya hilang itu kan tidak mulia rendah dia ya kan orang tidak sempurna akalnya orang takut sama mereka ini bukan berarti dia wibawa kalah jengking datang sama kita saya takut usah sama ini oh, berarti ini kalah jengking berwibawa ya bukan begitu wibawa itu bukan untuk yang begini-begini ya lain balil khawfu minas sultanil mu'azzam akan tetapi yang namanya wibawa itu adalah takutnya seorang rakyat atau takutnya seorang hamba kepada rajanya yang diagungkan itu dinamakan wibawa. Itu dinamakan takut, takut wibawa Wal haibah ya, khaufun masdaru hal ijlal. Wibawa ini adalah ungkapan rasa takut yang tumbuhnya karena mengagungkan bukan karena sesuatu yang bisa menyakitkan dirinya enggak ya pisau menakutkan bukan berarti pisau itu berwibawa buat dirinya kan itu, itu ya ular menakutkan bukan berarti ular itu berwibawa buat dirinya macan menakutkan bukan berarti macan itu wibawa buat dirinya bukan itu wibawa wibawa itu adalah sesuatu yang agung tadi saya katakan pak orang wibawa itu didekati, bukan dijauhi tapi kalau takut itu mesti dijauhi itu di antaranya kemudian ar-raja وأما الرجاء فلا شك أنه زائد فكم من معظم ملكا من الملوك يهبه أو يخاف صوت سطوته ولكن لا يرجو مثوبته والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل كما أنه خائف بتكسيره عقاب الله عز وجل Ya, ini harap, rasa harap. Lihat kita ya. Kita harus punya rasa harap sama Allah. Tidak boleh di sisi kita takut terus, tidak boleh. ya takut takut takut takut takut takut harus lebih banyak nah, tapi rasa harap harus lebih banyak daripada rasa takutnya harus ya tidak boleh disisipi takutnya lebih banyak kebanyakan takut tidak ada harapan nanti ya itu tidak diragukan lagi nilai tambah jelas nilai tambah ya berapa banyak orang yang mengagungkan malikan minal muluk seorang raja ya yahabuhu au yakhafu satwatahu atau raja itu hingga dikatakan tadi apa? Bahwa orang yang mengagungkan seorang raja, lantas raja itu berwibawa di hadapan dirinya atau dia takut akan tindakan raja jadi Dia takut. Sekarang orang takut sama presiden. Dia takut kalau saya ngelanggar atau saya e, berani sama Pak Presiden, saya akan dipenjara atau saya akan ditangkap. Nanti kan takut sama tindakannya. Ya, takut sama tindakannya walakin layar jumatabatahu akan tetapi tidak semua hamba eh, Allah Ta'ala ini kalau takut sama pejabat atau takut sama orang lain kalau sudah takut tapi saya tidak mengharap pahalanya apa terus kalau dia takut kepada seseorang anda takut sama saya maka saya akan berikan hadiah nah, ada takut ya takut wibawa ya wibawa ada raja agung oh saya pertuankan agung ini saya wibawa di hadapan raja ini wibawa di hadapan saya apa terus raja saya akan berikan hadiah karena rasa takut anda kepada saya nah, ada tidak begitu ya wal abdu padahal hamba ini hamba Allah ini yang bagi an yakuna rajian bi salatihi thawaballahi azza wajal padahal hamba itu seyogyanya di dalam sholatnya dia harus mengharapkan pahala Allah Ya. Ya, di satu sisi wibawa Allah taala di hadapannya. Di satu sisi dia harus mengharapkan dari Allah taala pahalanya. Kama annahu khaifun bitaksirihi igaballahi azza wajal sebagaimana dia takut akan igab Allah atau Adab Allah taala karena keteledorannya. Ya, karena disebabkan ke kelalaiannya, tidak mau mengerjakan perintah Allah taala atau dia lalai di dalam sholatnya takut. Bisa jadi. Ya, seperti itu. Al-haya kemudian Wa amal haya'u fa huwa zaidun 'ala al-jumlati li'anna mustaridahu istis'aru taksirin wa tawahhumu dhanbin وتصور ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تكسير وارتكاب ذنب ya lihat di sini rasa malu yang terakhir ya rasa malu rasa malu juga nilai tambah sendiri bahwa zaidun sendiri lagi ya Liana mustanadahu karena sandaran rasa malu tadi ini apa sandarannya? Istisharu taksirin merasa lalai. Nah, lihat. Kalau saya sekarang punya utang sama seseorang. Kemudian sudah jatuh temponya harus saya bayar, saya lupa. Saya lalai. Ketemu sama orang yang saya utangi atau ketemu sama orang yang pernah mengutangi saya. Ya Allah, ketemu. Nah, malu kan? sudah jatuh tempo dia tidak nagih ini ketemu di satu tempat yang sama malu dia mesti akan melengos aduh bagaimana ini ya mau dibuang mukanya kemana ini ke bawah ketok ke sana kelihatan ke belakang ya kelihatan mau kemana ya istisyaru taksirin watawa tawahumu dzambin atau ada dugaan bahwa dirinya berbuat dosa seseorang yang pernah e, mencuri barang orang lain tidak ketemu yang nyuri delalah ketemunya di pasar di kios yang sama nah jenengan yang kita yang mencuri ini oh, malunya seperti apa nah, begitu ini Allah ya kita sudah banyak berbuat dosa kepada Allah ya kan wa yatasawwar at-ta'zim wal khaufu war raja' min ghairi haya'in kalau pengagungan kepada Allah rasa takut kepada Allah rasa harap kepada Allah taala bisa ada dan tergambar di dalam benak kita dan di dalam diri kita tanpa ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya la yakunu tawahumu taksirin wartigabu dzambin yang sekiranya bukan didasarkan rasa malu tadi itu karena keteledoran dirinya atau karena perbuatan dosa karena perbuatannya maka ya bukan haya namanya ya yang namanya haya itu karena kita berbuat sesuatu yang salah sehingga kita malu kepada Allah taala saat kita sholat kita tidak dangak tapi kita tunduk ke bawah ya karena kita malu kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para ambia begitu kalau mereka ibadah kepada Allah seakan-akan mereka itu memiliki rasa padahal mereka maksum ya, ya mereka terjaga dari segala kesalahan dan dosa kemudian wa amma asbabu wa amma asbabu hadhil ma'ani as-sittatu فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة فإن قلبك تابع لهمتك فلا يهدر إلا فيما يهمك ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة فلا علاج لإحضار الكلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهمتها حصل من مجموعاتها حضور القلب في الصلاة وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي إذا حضرت إذا حضرت بين يدي بعض بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتك ومنفعتك فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن أنه أن له سببا سوى ضعف الإيمان ya sebutkan ini lihat ini lihat ini ini ikhwani kita sering kita sering mendapati ada seseorang bertanya Ustadz bagaimana caranya supaya saya khusyuk sholat sering gitu ya kan di dalam beberapa pertanyaan ini kan ini tidak terjawab loh kalau untuk fukaha tidak terjawab ya karena fukaha itu pembahasannya zahir yang penting anda sholat masalah khusyuk itu diri anda sendiri yang bisa menciptakan itu jawaban fukaha itu masalah khusyuk itu diri anda karena mungkin wuduknya anda tidak sempurna mungkin sholatnya anda tidak begitu memahami makna-maknanya mungkin tidak bisa khusyuk coba itu dipahami insya Allah bisa khusyuk Coba itu sholatnya apa wudhunya disempurnakan, insyaallah bisa khusyuk. Itu bahasanya fakih, ahli fikih. Tapi bahasanya ahli tasawuf beda. Ini bahasanya Imam Ghazali, ahli tasawuf. Ya, fakih dan ahli tasawuf. Dia lihat mengatakan, adapun sebab-sebab makna yang enam di yang ada di atas tadi dari hudurul galab, haibah, ta'zim, raja, haya dan lain sebagainya tadi Ketahuilah bahwa hadirnya hati seseorang ketika dia sholat itu disebabkan karena dia memiliki cita-cita. Ya, hadirnya seseorang di dalam sholat itu disebabkan karena dia memiliki himmah, cita-cita. Ada semangat untuk dia gapai cita-citanya. Nah, apa cita-citanya? Nanti terserah Manusia cita-citanya berbeda-beda. Ya kan? Anda sholat khusyuk. Kiainya ngomong, kalau Anda bisa sholat khusyuk, maka Anda akan sukses kiosnya. Sholatnya khusyuk langsung. Allahu Akbar. Untuk apa? Kios. Kios Anda diklewer supaya sukses. Laris. Khusyuk. Kiainya ngomong, Anda kalau khusyuk, sholatnya anda pasti akan datang jodohnya solehah dunia wal akhirah khusyuk Allahu Akbar buat apa? jodoh cita-citanya kan berbeda Anda kalau khusyuk dapat surga Allah Ta'ala Allahu Akbar buat apa? surga kan beda kan? berbeda-beda sehingga dikatakan fa inna galbaka tabi'un lihimatik kalau begitu hati Anda itu mengikuti cita-citamu. Ya, tergantung sekarang cita-citanya apa? Kejodoh ya hatinya kejodoh. Hadirnya ya ke situ. Kemana? Ke uang. Ya hatinya ke uang. Khusyuknya ke uang. Tidak ke sholat. Ya. Fala yahduru illa fima yahumuk. Maka hati itu tidak hadir kecuali apa yang dicita-cita yang kecuali apa yang dicita-citakan. Tadi yang dicita-citakan jodoh ya hadirnya hati itu ke jodoh tadi yang dicita-citakan surga ya hatinya hadir ke surga ya nah, apa yang dicita-citakan wa mahma aham maka amrun jika satu perkara itu menjadi tujuanmu menjadi cita-citamu hadaral galbu fihi sya'a am aba hati seseorang akan hadir mau tidak mau mau tidak mau retak hati kemana ini surga oh hatinya kemana-mana ke surga bayangannya surga itu mana Tawangmangu Wonogiri Cemoro Sewu bayangannya dia ya, sholat itu bayangkan Cemoro Sewu bayangkan bayangkan Tawangmangu di sini dia ya, sholat karena bayangannya ke surga terus ya nah ini kemudian bahwa majbulun ala dalik yaitu hati seseorang itu memang diciptakan oleh Allah taala untuk itu wa musakharun fihi dan ditundukkan oleh Allah taala ya untuk itu untuk cita-cita Anda lihat sekarang anak-anak sekolah ya yang berangkat ke sekolah itu kalau Anda tanya dek mau jadi apa jadi dokter jadi insinyur jadi profesor jadi bapak saya jadi guru jadi pegawai negeri dia rajin ngerjakan ujian, rajin belajar. Buat apa? Supaya saya nanti kelak jadi dokter. Kan cita-cita. Kekhusyuannya dia di dalam belajar, mempengnya dia di dalam belajar kan untuk meraih cita-citanya. Nah, begitu. Ya tak? Sama. Wal galbu idza lam yahdhur fi shalah, kalau hati seseorang itu tidak hadir, tidak khusyuk di waktu salatnya, lam yakun muta'atilan, jangan keliru, hati tidak nganggur kalau sudah hati tidak hadir dalam sholat bukan berarti hati itu tidak nganggur lambiakun muta'atil tidak nganggur hatinya bal jailan fi malhimmah masrufah ilaihi min umuri dunia bahkan hatinya akan menembus kemana-mana kemana itu? ke arahan cita-cita yang urusannya berkenaan dengan dunia Nah, ya. Allahu Akbar. Hatinya tidak ke Allah, tapi kemana? Ke pabrik. Hatinya tidak ke surga. Kemana? Ke rumah. Ya. Kalau hati seseorang itu tidak hadir, bukan berarti hatinya kosong, melompong. Tidak bawa cita-cita. Hati itu kerja. Ya, kerja dia. Ima ke Allah atau ke surga atau ke neraka atau ke dunia salah satu tergantung apa yang dipikirkan fala ilaja ili ihdaril galab maka tidak ada kekuatan tidak ada jalan tidak ada pengobatan untuk menghadirkan hati <laughs> makanya orang keliru tanya bagaimana Ustadz untuk hati saya supaya bisa hadir khusyuk dalam sholat ada obatnya ya kecuali apa ini ada illa bisarfil himmah ila shalah. kecuali hatinya harus ditujukan untuk sholat cita-citanya harus ditujukan untuk sholat wal himmah la tansarifu ilaiha malam yatabayyan dan cita-cita seseorang tersebut tidak akan bisa tergores di dalam hatinya kalau tidak ada yang jelas surga pernah melihat surga tidak pernah kita lihat surga bagaimana anda bisa mencita-citakan surga pernah lihat neraka tidak pernah lihat neraka bagaimana anda bisa takut sama neraka Mengapa tidak pernah lihat nah, itu bagaimana ya annal gharadal matluba manutun biha maka tujuan yang diminta itu tergantung pada hati anda ya wadzalika huwal iman wat tasdik bi anal akhirah khairun wa abga Allah sudah dawuh Allah sudah firman bahwa itulah iman Anda belum lihat surga ya Anda belum lihat neraka betul Anda belum lihat yaumul qiyamah ya benar tapi ini butuh iman ini butuh tasdik butuh pembenaran di dalam hati ketahuilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Kalau Anda sudah tercipta di dalam diri Anda, di dalam diri kita semuanya, tercipta, terukir di dalam diri kita bahwa akhirat lebih hebat daripada dunia, insya Allah sholat Anda akan khusyuk. Insya Allah. Ya, saya tidak bisa jamin tapi, tapi insya Allah. Ya, wa anas sholata wasilatun ilaiha. Sholat itu hanya perantara untuk dapat akhirat. Jika disandarkan kepada hakikat ilmu, disandarkan kepada pengetahuan bahwa dunia ini hina, penting-pentingnya dunia itu ya hina. Apa pentingnya dunia? Aset-aset dunia ini. Hotel, uang, pangkat, kedudukan, istri, anak, rumah tangga, apa yang Anda miliki? Harta itu namanya muhimat. Aset-asetnya dunia ini, penting-pentingnya dunia ini semuanya itu hina di mata Allah taala. Tidak ada artinya apa-apa. Ya, maka dikatakan hasala min majmu'iha hudurul galbi fi sholah Kalau ini saja Anda dapatkan bahwa Anda sholat tidak mengharapkan dunia tapi hanya mengharapkan akhiratnya Allah, maka Anda akan khusyuk dalam sholat. Ya, artinya begitu. Maka permisalan dari alasan ini hadirnya hatimu di dalam sholat maka diumpamakan oleh Imam Ghazali jika engkau berada di hadapan seorang pembesar raja taruh anda ada di hadapan seorang presiden penguasa negara di mana kalau anda ada di hadapan dia tidak ada satupun orang yang bisa nyakiti anda dan tidak ada satupun orang yang bisa memberikan manfaat kepada anda kecuali presiden itu anda minta suaka perlindungan sama presiden bapak presiden saya akan dibunuh oleh seseorang lindungi saya anda dibalik jubah saya saya akan lindungi anda dilindungi sama presiden presiden memberikan surat mandat ini orang harus dijaga dan harus dilindungi maka tidak ada yang berani ya nah, ya kan Fa idza kana la yahduru indal munajah ma'a malikil muluk, jika seseorang itu di dalam sholatnya tidak hadir ketika dia munajat kepada maharaja raja. presidennya presiden, maharaja raja dari seluruh raja yang berkuasa di dunia ini, di mana tangannya pada tangannya Allah Taala itu kekuasaan kerajaan bumi dan kekuasaan atau kerajaan yang ada di atas langit yang ada di tangan Allah Ta'ala ada manfaat dan ada madarat pula fala tadhunanna anna lahu sababan siwa dha'fil iman jangan kau kira kalau ada orang yang menyangka saya tetap ada di hadapan Allah Ta'ala tapi saya juga terkena madarat karena ada sebab oh jadi anda masih punya pikiran kalau anda dekat kepada Allah Ta'ala berarti anda ada madarat karena anda dekat sama Allah Ya, karena sebab dunia. Berarti orang ini lemah imannya. Lemah imannya. Kalau sudah dekat sama Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa ngasih madarat kepada kita, ngasih penyakit sama kita. Nyihir kita, tidak ada yang berani. Mau ngasih manfaat kepada kita, tidak ada yang berani. Ya kecuali Allah yang ngasih. Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih hidup, Allah yang ngasih senang. Ya Allah. Tidak ada yang lain. Ya, maka jangan ada persangkaan di dalam benak kita kalau kita sudah dekat sama Allah Ta'ala lantas ada orang lain yang bisa menyihir kita. Saya sudah dekat Ustaz sama Allah Ta'ala tapi kenapa ada orang yang menyihir saya? Kalau Anda sudah dekat sama Allah tidak mungkin ada orang bisa menyakiti Anda. Ya, kalau ada pembicaraan seperti itu menandakan bahwa itu adalah lemahnya lemahnya iman. Dikatakan seperti itu maka dikatakan oleh Muzali fajtahid al-ana fitakwiyatil iman. Maka bersungguh-sungguhlah sekarang Anda untuk menguatkan iman dan caranya bagaimana? Dikupas. Dikupas nanti. Pengupasannya bukan di sini, ya, bukan di tempat ini, nanti akan dikupas oleh Imam Ghazali pada kesempatan yang lain yaitu kupasan tentang cara untuk memperoleh obat supaya hati kita selalu dan senantiasa khusyuk di dalam sholat. Mungkin setelah pembicaraan ini kata Imam Ghazali, anda sholat duhur nanti khusyuk, tapi sholat asar hilang sudah. Nah, supaya senantiasa khusyuk, bagaimana? Kita bawa sholat kita ini untuk selalu khusyuk, hadir hati kita di hadapan Allah Taala. Itu nanti kupasannya akan lebih panjang dan akan lebih detail. Insya Allah mudah-mudahan membawa manfaat yang besar agar supaya sholat kita menjadi lebih khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan, sebagai sarana syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal Allah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أيقنت أنك محسن وهاب فقرأت بابك وهم نعم الباب وتفقت أن فالتمسوا الوصول وإنما بالاجتهاد أقيمت الأسباب نادتني الأعمال تدعوني لها فسمعت لكن ما هناك جواب ما سرني مني سوى حبي لمن أحببتهم فهم هم الأحباب عرفوا جلية أمرهم فتوجهوا بالصدق نحوك بعدما قد طابوا فهم العباد المخلصون وكم بهم عبد كريم ما عليه حساب شهد الحقائق فاختفى في نورها فعليه من ذاك الخفاء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 وسلم والحمد لله رب العالمين